Cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan teknisnya saya benahi ya. Barusan nggak jadi baca Quran karena kesalahan teknis. Izinkan saya membenahi kesalahan teknis. Ustaz Deden ke depan Ustaz Deden. Jangan merasa sendiri. Ya. Berarti nu merasa sendiri komunitas kunto aji terlalu lama asik sendiri. Rek Yuk, yang bawa Quran elektron ya. Handphonenya dibuka Quran surat Al-An'am. Al-An'am ayat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai 95. Dua ayat kita baca karena sesuai dengan tema bahasan kita di sore hari ini Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai dengan 95. Saya satu kali, rekan-rekan semua, teman-teman semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد جئت جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء أولئكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي dzalikumullahu fa anna tu'fakun Sadaqallahul azim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta. Yang menjadikan keduanya laki-laki dan perempuan itu tabiatnya berbeda. Fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Maka saling melengkapilah catatannya dengan ketakwaan. Tidak ada yang sempurna. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum ajwaja semua sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Hadapi, sikapi semua fakta, kenyataan yang dirasakan enak atau tidak mengenakan dengan senyuman. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Utlubul Hawa fa innal umura tajri bil maqadir. Karena semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tinggal yakin ke Allahnya yang dimaksimalin. Ini judulnya bikin merinding. Untung nggak dikurut bulu pundukna. Jomblo tiba hela. Sermot sering motivasi Di Lauhil Mahfud 5000 bukan 5000, ribu tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah ditentukan kesendiriannya, pasangannya, ukuran rizkinya, bahagianya, sedihnya, susahnya, senangnya, termasuk kematiannya, pernikahannya, termasuk tempat kembalinya surga dan nerakanya kelak. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau toh akhirnya manusia sudah ditentukan maksimal tempat kembalinya neraka dan surganya termasuk jodoh, bahagia dan sedihnya. Lalu untuk apa kami beribadah? Rasul senyum. Jawabannya filosofis banget. Kullu sarul lima kolahu. Apapun yang sudah aku ciptakan, aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi sebetulnya ingin keluar dari zona kejombloan mah gampang sangat gampang nyaloba gabung jeng Karang Taruna minimal boga riungan tong sorangan wae ngeri ayah sih positifna non positifna tina jomlo nya prinsip ekonomi berlaku ya barang murah pasti cepat laku nya berarti jomlo mah barang mahal buktinya nggak laku laku karena terlalu banyak luka-liku laki-laki yang nggak laku-laku maka pemerintah riskan dengan jomblo tiba hela ini riskannya gimana kalau yang tidak punya rumah tunawisma tidak punya e, kerjaan tunakarya kalau tidak punya pasangannya tunasib nyantong tunasib lah jadi hati lah tuna asmara tebosen gitu wae rek gitu wae rencanakan kehidupan tingkatkan iman kuatkan ukhuwah rek gitu wae wallahu a'lam ae ya ya da ai jomblo mah motivasinya kadang muncul saking lama jomblonya nerima SMS di operator ge langsung disikapin teh tahu nomor aku dari siapa nyawa si Veronica itu GR gitu bawaannya teh tapi jangan jadi jomblo bodoh nges jomblo bodoh deh kudu jadi jomblo cerdas ngeping ke BBM sawe menusum BBM kan mah ping apa pang ping ping ini kaki kenapa tanya kaki eh enggak nanya aja kaki kamu nggak nggak apa-apa nggak nggak apa-apa bisa jalan bisa kapan jalan sama aku gitu hmm contoh contohan wae erang nggak sekolot ah. tapi nu tragis di jomblo naon cik menikah kan siapa Pak Epi bangun cium eh, kening istri babe mah nya anu LDR cium foto kabogohna, nu jomblo nyium teh ucing <laughs> ngeri ngeri ngeri lah out of the zona keluar dari zona kesendirian kenapa harus keluar dari zona kesendirian heh dalam Islam tuh satu tambah satu tuh luar biasa satu kamu satu aku kita berkah satu tambah satu dalam sholat berjamaah dua tujuh loh mun sorangan nyakit tuh weh ngeri lah ya jomblo itu kadang membuat strong oke okay, si mental secara mental ini kan karakter building ya membangun karakter Sebetulnya kelebihan jomblo tuh banyak, strong, nya stres tak tertolong. Ngeri lah, ya. Sampai saking lamanya jomblo kita, ada yang nelfon tuh di Jakarta, sutradara film FTV. E, eh, lu jomblo nggak? Eh nggak hina orang sih, mana nyaha? Orang nyaho orang jomblo. Ente ya ya tawaran jadi pemeran utama sinetron jomblo yang terhina nah asian telepon orang rek mendalami karakter rek itu wah itu bosen tapi jangan pesimis mungkin belum takdirnya bener nggak menyebut bener eta geus kuat pisan asa hibur? kan Allah berfirman wa khalaqnakum ajwaja boleh digeser barang siapa yang meluaskan sok geser geser kasihan masih yang banyak sok geser geser tafassahu fil majalis berluasa-luasalah dalam punurkeun Ustaz Dede netana spandukna lumayan dua aneun 75 75 75 murang kalihna di pangkon murang kalihna sok kasihan yang baru datang ternyata populasi jomblo di Bandung luar biasa sok ditertibkan dulu ditertibkan dulu Oke. wa khalaqnakum ajwaja Allah ciptakan siapapun sudah ada pasangannya jangan berburuk sangka ini motivasi buat out of the zona dari zona kesendirian nggak ada keajaiban di zona nyaman tadi di Sufah baitul Mukmin. kenapa orang jomblo satu faktor yang paling utama tidak berani menyatakan untuk menyatukan itu penyakit akut itu alasannya satu sian ditolak mana macan ngomong wae nges ditolak ku mental mana sorangan katakan mana bogoh tuh kau orang tuh bogoh tuh nanaon nangan itu sih seratus batu dilempar pasti aja ada yang kena sok papai KB aww di Bandung bogoh tuh bogoh tuh bogoh tuh tapi tong ningali umur pastilah nini nini ke ya. kira tuh kamu jomblo nggak nggak satu bulan lagi sih nggak emang kenapa ya kalau kamu mau sama aku bulan depan itu anniversary kita gitu. lo cara malah kudu dicontohan wae uh, <laughs> cicing di Indonesia tuh yang balik ke Garut lalemot ini tauhid ini waholatnya kum azwaja tuh yakin kena ayat eta sudah aku ciptakan untuk apapun yang aku ciptakan dengan azwaja pasangan-pasangannya. Rabbana hablana min azwajina. Azwaja pasangan zauz. Tok naon untuk berpasang-pasangan. Ada langit, ada ada siang, ada ada timur, ada ada utara, ada ayat ayat kidul, ayat berarti ayah roro kidul ayah roro kaler ok naon untuk berpasang-pasangan ada tangan ada kaki ayah bintang ayah bulan ayah matahari ayah jogja nya benernya bener salah saya ayah hancip ayah drum hancip man jeng drum dinu maut dinu hajat jeng drum jadi mun mun yang boga jodoh drum jadi hancib ya. masih ragu ke Allah ya, cuman persoalannya layak nggak diberi pasangan KB hayang menangna nu jiga Khadijah nu jiga Aisyah Fatimah tena naon kan didinya nangis jiga Rasulullah can ulin yang sepion ngaca ulang ngaco ngaci banget sese ya kusoklin, tah halus ide kising bajarkan tri kamera si banget ku ah oke soklin cek budaknya juara cangkeun ningali lanjut lancekna jika hamster didinya we keluar keluar nyokot wortel didinya we keluar keluar ngising tah cek adi urang kan nak cik a berdiri bising majan eh tuh kan masih kecil objektif berarti kalau lihat persoalan duduk lagi ya saya boga tenaga dalam duduk tah hati-hati terlama terlalu lama jomlo jomlo tiba hela cepat keluar karena jomlo mah mudang sare sok salah sikap salah langkah salah eh, apa gaya kudu nasi banget make pencuci muka banget nah, nasi ngasih bangetnya jadi hidung non pakai pen, si banget make pencuci penghilang keputihan nanti <laughs> jadi genek hati. rek itu wae sok minta ke Allah nah ini nih keren nih e, daripada kita ngerumpi nggak jelas mendingan kita ngobrolin hubungan kita dengan Allah aja ternyata itu lebih menyenangkan dan mendamaikan hati loh kalau bicara cinta bicara keinginan bicara keinginan bicara tekad kalau cinta tanpa tekad itu hayalan kalau tekad tanpa cinta itu kebrutalan maka akad rumusnya IMC kuadrat akad sama dengan niat plus tekad setuju? sok tulis rumusnya akad akad itu singkatan aku akan datang karena cinta tidak cukup dengan menanggalkan, menjanjikan tanggal, lalu meninggalkan itu menyakitkan. Kenapa cinta jarang menang, meninggalkan dan menanggalkan? Karena di beberat budaya. Kenapa nikahnya nggak jadi? Mahal gedungna. Kenapa nikahnya nggak jadi? Can ayah budget ke jupa-jupa anak pret ah. Akad aku akan datang. Akad sama dengan niat plus tekad MC kuadrat. Karena aku tambah kamu kita. Kita tidak sama mungkin di kartu keluarga, babe. Tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda penduduk. Ya, jadi sekeluarga dibalik. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluar keluarga. Kasus kita tuh sederhana antara aku, kau, dan KUA. Mau nggak pergi sekarang untuk tidak hanya menyatakan, tapi menyatukan. Mau dibawa kemana hubungannya setelah menyatakan, lalu menyatukan, kita kan mau berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik. Mau nggak menikah denganku? You want marry me? Take me out Indonesia. out of the zone. cuma persoalannya, jomblo juga bisa jadi sebuah kepositifan. Kuma nah Ustad gunakan kejombloan itu sebagai media untuk kita lebih berprestasi budget tidak akan terganggu ya jomblo makan sahur gak sorangan Masak sorangan, tuang sorangan, ngunyah sorangan, kenyangnya juga sorangan, mangga mamam. <laughs> ya, maka keluar dari zona kejombloan. Tapi ini takdir Allah. Saya udah berusaha ke sana kemari.